Satu pertanyaan aja. Dua pertanyaan Ustaz. Satu pertanyaan. Iya, satu satu. Hatimu nanti di sini banyak pertanyaan karena keterbatasan pertama ilmu kami, kedua keterbatasan waktu belum bisa kami jawab, hanya kami eh, sampaikan dan kami jawab beberapa pertanyaan ada. Di sini Ustadz mohon nasihat ringkas untuk ikhwah terutama yang masih belum menyadari pentingnya akhlak di tengah masyarakat. Masih banyak ikhwah yang akhlaknya kurang memperhatikan adab-adab syar'i bahkan melanggar tata tertib umum. Mungkin perlu lagi diadakan mahadarah bertema adab adab menasehati atau menegur dan adab-adab bergaul di masyarakat. Ini usulan yang bagus barakallahu fikum untuk diadakan muhadarah yang seperti itu. Kemudian masyiral ikhwah rahimakumullah sebenarnya sudah kita sebutkan di awal bahwa Islam adalah satu kesatuan. Islam akidah, Islam itu adalah ibadah, Islam adalah akhlakul karimah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam ini secara total. Ya akidahnya mengikuti Ar-Rasul, ibadahnya seperti itu, Demikian pula akhlak kita seperti itu mengikuti Ar-Rasul. Ketahuilah bahwa akhlakul karimah telah memiliki pengaruh besar dalam dakwah ini. Terlebih di tengah-tengah masyarakat kita, orang tidak terlalu melihat kepada mendalamnya ilmu seorang. Namun seperti apa tingkah laku perangi dan akhlaknya dia di tengah masyarakat. Sehingga sebisa mungkin seorang ikhwah atau ikhwah salafiyin bisa menarik masyarakat kepada agama yang mulia ini dengan mereka menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Sejarah telah membuktikan tidak sedikit orang-orang kafir masuk Islam setelah melihat akhlaknya Ar-Rasul, melihat akhlaknya para sahabat, melihat akhlaknya salaf yang mulia, mereka tertarik masuk dalam Islam. Inilah sahabat Abdullah Ibn Jarir Al-Bajali. Beliau selalu terkesan dengan sikap Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Sebuah akhlak yang ringan, gak butuh energi, gak butuh modal. Tapi betul-betul sangat berkesan. Kata sahabat Al-Bajali rahimallah radhiyallahu anhu, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah melihat aku kecuali beliau tersenyum di hadapanku. Subhanallah akhlakul karimah, tersenyum di hadapan saudara kita yang tidak butuh modal. Kalau orang dengan senyum saja pelit apalagi dengan harta, apalagi dengan tenaga. Sesuatu yang tidak membutuhkan energi yang tidak mengeluarkan uang. Padahal kalau kita lakukan dapat pahala dan menjadikan orang senang, menjadikan orang simpati dengan kita. Sudahkah kita lakukan? Cobalah kita berangkat dari sesuatu yang kecil. Kita berangkat dari yang kecil terus yang insya Allah kita akan sampai kepada yang besar. Kalau yang kecil seperti ini kita remehkan apalagi yang besar. Ya. Yeah. Sehingga barakallahu fikum hendaklah ikhwah kita dan ikhwah semuanya menyadari eh, dakwah ini dakwah yang hak dan alul batil mereka selalu menanti dan menunggu kekurangan dari kita, kelemahan dari kita. Sementara walaupun kita tidak melakukan kejelekan, mereka akan mencari-cari. Lalu bagaimana kalau kita ini jelek akhlaknya? Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk memperbaiki akhlak kita di tengah-tengah keluarga kita, di masyarakat kita sehingga dakwah yang indah ini semakin ya tampil dalam keadaan indah. Wallahu taala alam. Nah. Cukup. Cukup. Satu. Satu. Satu sama. Baik. <clears throat> Untuk melengkapi ada sebuah pertanyaan yang ini sudah terjawab sebagiannya dalam jawaban Ustadz Abdul Mu'ti Hafidhullah Apa kiat-kiat agar kita memiliki akhlak dan perangai yang baik Wabillahi taufik Akhlak dan perangai yang baik adalah Pemberian dari Allah Azza wa Jalla hanya Allah saja yang bisa memberi. Maka di antara jalan untuk kita mendapatkan akhlak yang baik, perangai yang mulia adalah doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, as-su'al lahu. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar memperbaiki akhlak-akhlak kita. Wabillahi taufiq. Kemudian juga di antara yang bisa ditempuh untuk kita berusaha mendapatkan akhlak yang baik adalah tadi apa yang disebutkan untuk melatih berusaha memiliki akhlak yang baik. Diawali dari yang sedikit. Innama al-hilm bitahallum. Sesungguhnya sifat sabar itu dengan berusaha. Seorang melatih sabar. Ya. Juga di antara asbab seorang membaca, mempelajari Al-Qur'an was sunnah, yakni ilmu. Ya. Melihat keutamaan orang-orang yang berakhlak mulia. Kata Nabi alaihi salatu wasallam yang maknanya sungguh seorang mencapai derajat ya di sisi Allah Azza wa Jalla seperti orang yang sholat malam dan juga selalu berpuasa bi husni khuluqihi dengan akhlaknya yang baik. Yani dengan ilmu biidnillahi azza wa jalla akan terdorong dia memiliki akhlak yang baik. Dengan melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ya, akhlak-akhlak beliau muncul kecintaan kepada beliau alaihi salatu wassalam, muncul kecintaan kepada akhlak tersebut melihat bagaimana hasil dan buah dari akhlak yang baik, terdorong untuk dia berusaha memiliki akhlak tadi. Dan yang keempat barangkali di antara asbab adalah kita berusaha untuk berteman dengan orang-orang yang berakhlak yang baik. Mujalah satu al-akhyar, duduk dengan orang-orang yang baik, biidnillahi azza wajal, juga kita bisa mengambil faedah. Ya, mengambil faedah. Dulu para ulama ya, yang datang kepada majelis Bukhari atau majelis Imam Ahmad bin Hambal tidak semuanya datang untuk menulis hadis. Tapi banyak di antara mereka yang datang ke majelis Imam Ahmad, ke majelis Imam Bukhari dan yang lainnya untuk belajar adab, untuk belajar akhlak, melihat bagaimana adabnya para ulama, melihat bagaimana akhlaknya para ulama. Ini di antara asbab dan sesungguhnya doa adalah sebab yang sangat agung, sebab yang sangat besar seperti yang telah Allah janjikan dalam Al-Qur'anul Karim, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf seandainya dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan pada antum semuanya dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Wassallallahu ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.